الم يقل رسول الله عليه الصلاه والسلام ما احد اصبر من الاذى او اصبر على الاذى من الله ما احد اصبر على الاذى من الله على الاذى اي على السب والشتم والتهمه بالباطل يدعون له الولد الكفار غير المسلمين يدعون لرب العالمين الولد وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود محتاج له سبحانه وتعالى فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك الشرك ألم تسمعوا قول ذلك الرجل الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يوضح لهم القرآن بالقرآن وهو اجل انواع التفسير واعظمها فبين لهم ان الظلم المذكور في هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هو الشرك الذي هو اخطر معصيه يعصى الله بها Kemudian Syekh Hafizahullah melanjutkan ayat yang mulia yang telah dibacakan tadi alladzina amanu Walam yalbisu imanahum bidhulmin. Kata beliau, apa yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini? Yang dimaksud, kata beliau adalah kesyirikan. Bukan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya. Atau kezaliman terhadap keluarganya. Atau tetangganya. Atau lawannya. Atau musuhnya. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar ayat tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayuna la yadlimu nafsa. Siapa di antara kita yang tidak mendulimi dirinya? Mereka memahami kezaliman tersebut ya kezaliman pada diri dirinya, kezaliman pada keluarganya, maka tidak ada yang selamat. Pasti kita melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Bahkan Nabi Allah Yunus ya tatkala berada dalam perut ikan yang cobaan Allah uji dia apa kata beliau dan di antara doa beliau dan kita membaca doa tersebut la ilaha illa anta subhanak ini kuntu minal zalimin La ilaha illa anta subhanak. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Engkau ya Allah subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minal zalimin. Sungguhnya aku telah mendolimi, termasuk orang yang telah mendolimi diriku. Kemudian, dan ini maksudnya adalah menjelaskan akan ketundukan hati beliau, kepasrahan hati beliau kepada Allah, bahwa beliau alaihi salam membutuhkan pertolongan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan kezaliman tersebut, qal inna madzalika syirk alam tasma' Tidakkah kalian mendengar Kata Rasulullah SAW yang dimaksud adalah kesyirikan. Tidak kalian mendengar perkataan seorang hamba yang soleh yaitu Luqman al-Hakim. Yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Boleh memberikan wasiat kepada anaknya. Menjelaskan bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ingin menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran dan inilah metoda di dalam penafsiran yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Rasulullah menafsirkan zulim zulmu dengan tafsir ayat surat Al-Luqman yaitu inna syirka la zulmun azim. Tentu hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar dan perkara yang paling berbahaya dalam kehidupan seorang hamba. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. ماذا جعل الله جزاءهم وبماذا اكرمهم الله وبماذا امتن عليهم وانعم عليهم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اولئك لهم الامن في الدنيا والاخره والامن في الدنيا قد يكون نوعا خاصا وليس الامن الذي قد يكون عند الكفار في ان يرزقوا وان يعافوا لان بعض الناس قد يقول ما بال بعض المسلمين وهم مؤمنون ليسوا مرزوقين ولا عافاهم الله رب العالمين نقول نعمة الإيمان وحدها في الدنيا أعظم نعمة وأجل نعمة ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد شدد عليه أعداؤه وخصومه وآذوه وسجنوه وعذبوه ماذا قال قال ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي في صدري جنة المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجن سجن المؤمن وجنة الكافر لكن الإيمان الذي في القلوب هو جنة المؤمن في دنياه التي ستعطيه الجنة في أخراه قال أنا جنتي في صدري أينما رحت فهي معي إذا سجنوني فسجني مع الله خلوه واذا نفوني فنفيي في سبيل الله سياحه واذا قتلوني فقتلي في سبيل الله شهاده انها مقاييس خاصه يقيس بها المؤمن النعم والمنن والعطايا والكرم الذي يكرمه الله تعالى به وليست فقط نعمة الدرهم والدينار والعفو في الأجسام وإن كانت نعما لكن إذا سلبها الله منك فإنما يريد بها لك الخير ألم نرى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الله يبتلي العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وذلك للمؤمن ليس لاحد الا للمؤمن كما ورد في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian Syekh Hafizullah melanjutkan tentang makna dan kandungan yang terkandung dalam ayat yang telah dibacakan tadi yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata beliau, Apa balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kemuliaan yang akan dicurahkan oleh Allah kepada mereka yang beriman, yang tidak mendolimi diri mereka dengan kesyirikan, yang tidak mengotori iman mereka dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka bagi mereka lah al-amnu keamanan dan juga hidayah. Dan keamanan tersebut merupakan nikmat dan itu di dunia dan akhirah. Nikmat aman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dunia dan akhirah. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, kenikmatan di dunia ini, kenikmatan aman di dunia ini, kenikmatan yang begitu spesial. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kendati dalam urusan dunia tidak memiliki kenikmatan atau dunia yang melimpah ruah. Berbeda dengan kondisi orang-orang yang kafir. Tapi bukanlah itu menjadi standar yang menunjukkan akan kemuliaan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Tapi pada hakikatnya imanlah yang menjadi standar untuk menentukan hal itu. Bahwa nikmat iman adalah nikmat yang spesial nikmat keamanan yang diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan iman mereka adalah nikmat yang spesial. Oleh karena itu, saya menukilkan perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang nikmat yang sesungguhnya yang Allah berikan pada seorang hamba yang beriman, yaitu apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Syekhul Islam terhadap beliau, propaganda dan makar. Beliau dipenjara. Beliau diponis, beliau difitnah sehingga dipenjarakan. Apa kata beliau? Ma yaf'alu bi a'dai wa anna jannati fi sadri. Apa gerangan? Apa yang diperlakukan? Ini perbuat oleh musuh-musuh saya terhadap saya. Sementara jannati fi sadri, surgaku ada di dalam hatiku. Surgaku ada dalam hatiku. Kendati mereka mempenjarakanku. Kendati mereka menempatkan aku di pengusingan. Kendati mereka memisahkan aku dengan orang lain dan menempatkan aku di tempat-tempat yang jauh dari manusia, di penjara. Tapi kata beliau, kondisi yang seperti itu, beliau senantiasa merasakan kenikmatan yang begitu mulia kenikmatan batu besar bahwa hati beliau senantiasa merasakan keimanan dan ketenangan kendati mereka menjauhkan Syekhul Islam kendati mereka memenjarakan Syekhul Islam tapi dalam kondisi seperti itu dia selalu merasakan nikmat iman yang ada pada dirinya. Itulah surga beliau di dunia ini. Oleh karena itu, bukanlah yang menjadi standar kita di dalam kehidupan dunia ini kenikmatan dirham duit, rupiah, dolar yang diberikan pada seseorang itu bukanlah standar kemuliaan, standar kebahagiaan. Bahkan dalam sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa senantiasa Allah menguji, memberikan bala imtihan kepada seorang hamba sampai dia berjalan di atas permukaan bumi ini tidak ada lagi satupun kesalahannya. Kenapa demikian? Karena dia diberi coba dan ujian dan selalu beriman kepada Allah sehingga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahannya. ولا بد ها هنا ايها الاخوه في الله من ان نقف وقفه ننبه فيها على شان من شؤون العقيده ربطا بين هذا المجلس والمجلس الماضي ليله امس لبيان اهميه العقيده في نفوس المؤمنين فالله تعالى يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وقلنا كما بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الظلم ها هنا هو الشرك فنقول بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الامه أي أمة الإسلام أخفى من دبيب النمل دبيب النمل لا يسمعه مخلوق لا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى الذي يسمع دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي وصفته عائشة أم المؤمنين بقولها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات كلها وهذا دليل على عظمته جل في علاه وعظم في عالي سماه اقول هذا الشرك الذي هو اخفى من دبيب النمل هو في كليته نوعان شرك جلي وشرك خفي الشرك الجلي هو ان تدعو غير الله وان تسال غير الله وان تطلب المدد من دون الله وان تستغيث بغير الله وان تنفي عن الله ما اثبته لنفسه من اسماء حسنى وصفات علا تليق بجلاله وجماله وكماله واما النوع الثاني فهو من جهتين اما الرياء واما الحلف بغير الله وانواع وامثاله وامثاله من الشرك اللفظي كثير من الناس قد يحلفون بامهاتهم او بشرفهم او بمن هو عزيز عليهم هذا كله من الشرك الاصغر الذي قد يصبح من الشرك الاكبر اذا نتج عن قلب لم يعظم الله كما قال الله تعالى مبينا حال المشركين وما قدروا الله حق قدره Kemudian kata Syekh Hafizahullah di sini perlu kita sejenak menghayati bagaimana korelasi antara topik kita pada kesempatan kali ini dengan apa yang kita bahas pada malam tadi. Tentang perkara akidah, prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Agar kita mengetahui interkoneksi, hubungan antara akidah dengan nikmat al-amnu, keamanan. Dan juga menjelaskan pada kita kedudukan urgensi akidah di dalam kehidupan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Alladzina amanu ini akidah. Kemudian tidak mentolimi iman mereka dengan kezaliman yaitu kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari kesyirikan. Bahwa kesyirikan tersebut di umat ini sangat tersembunyi. Sulit untuk diketahui. Qala sallallahu alaihi wasallam arsyirku fi hadhil ummah akhba min dabibin namal. Bahwa kesyirikan yang terjadi di umat ini sangat kecil, sangat tersembunyi, bahkan lebih halus, lebih tersembunyi dari jalannya seekor semut. Seorang atau semut bila berjalan tidak seorang pun yang mendengar suaranya. Akan tetapi Allah Rabbul Alamin yang memiliki sifat yang sempurna mendengar suara semut tatkala berjalan. Tiada yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dan juga perbuatannya. Sehingga Aisyah mensifati, menjelaskan sifat Allah yang mulia tentang luasnya pendengaran Allah. Alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhu al-aswad. Maha atau segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala atau yang mengetahui yang mendengar segala suara. Ini menjelaskan akan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan, yang dimaksud kata beliau, bagaimana korelasi antara iman dengan atau antara kesyirikan tersebut dengan munculnya bermacam malapetaka. Oleh karena itu kata beliau, kesyirikan yang dimaksud di dalam ayat tersebut mencakup dua bagian. Dua macam. Yang pertama syirkun jali, syirik yang nyata atau syirik yang besar. Dan ini adalah seperti seorang beribadah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dan juga meminta pertolongan kepada selain Allah dan yang sejenisnya dari ibadah yang wajib diikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk dalam hal ini adalah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua mencakup kata beliau yang pertama yaitu riya. Yang kedua adalah bersumpah dengan selain Allah atau kesyirikan yang berkaitan dengan ucapan. Terkadang atau banyak di kalangan manusia bersumpah dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan eh, orang-orang yang diagungkan. Ini adalah perbuatan syirik, tapi perbuatan syirik kecil kecuali bila bersumpah tersebut keagungan tersebut muncul dari hatinya terhadap apa yang menjadi tempat dia bersumpah tersebut. Ini adalah syirkun akbar. Kesimpulannya bahwa kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri dari bermacam bentuk kesyirikan tersebut besar dan kecilnya. Nah. اذا هذه الامه قد يقع فيها الشرك سواء كان شركا اصغر ام شركا اكبر كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات اي النساء اليات نساء بني دوس عند ذي الخلصه وهو من الاصنام التي كانت في الجاهليه فالرسول عليه الصلاه والسلام جعل هذا الفعل من اشراط الساعه فلا تقوم الساعه كانه يقول حتى يرجع شرك في هذه الامه كان كما كان في اولها ومصداق ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا قالوا من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم اناس صالحون قليل في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم ومع ذلك لا يحكم اهل السنه واهل العلم على من وقع بالشرك او الكفر من المسلمين الا بوجود الشروط الشرعيه وانتفاء الموانع المرعيه التي يجب ان تراعى في الحكم على الشخص لذلك اهل العلم يكفرون بين نوع الفعل الذي قد يصيبه الانسان من الكفر او الشرك وبين ان نقول هو كافر او مشرك فيرحمونه لاسلامه ويرحمونه لايمانه ويرحمونه لأنه من هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق فما يتوهمه كثير من الجهل في هذا الزمان بايقاع التكفير والحكم بالتكفير على كل مخالف وعلى كل من وقع بالشرك او الكفر من المسلمين فهذا من الفكر الخارجي الضال المضل الذي ابتلي به هؤلاء ولا يزال اهل السنه يحاربونهم ويقاومونهم ويكشفون ضلالهم رحمه بهم ايضا فوالله لنحن ارحم بهم من انفسهم Kemudian Syekh melanjutkan Dari apa yang diutarakan tadi jelaslah bagi kita bahwa kesyirikan ini pasti akan terjadi di tengah umat ini. Baik itu syirik besar atau kecil. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak akan terjadi kiamat kecuali akan muncul pengibadatan kepada asnam yang pernah dahulu diibadati di zaman jahiliyah. Tidak akan muncul kiamat kecuali akan tidak akan terjadi kiamat kecuali muncul pengibadatan kepada asnam patung berhala yang pernah diibadati di zaman jahiliyah. Oleh karena itu, hal ini juga yang mempertegas pernyataan ini sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Innal Islam pada ghariban, fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam itu datang pertama dalam keadaan asing dan akan kembali asing Sebagaimana pertama sekali. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Beliau ditanya, siapa mereka orang-orang yang asing tersebut ya Rasulullah? Maka unasun, beliau bersabda, unasun salihun, mereka adalah orang-orang yang soleh. Qalilun, yang minoritas. Man ya'sihim akthar mimma yukhalifuhum. Bahwa orang yang memusuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mencintai mereka. Kemudian kata beliau hafizahullah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang tidak semena-mena menjatuhkan ponis kafir kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kecuali bila terpenuhi syaratnya dan juga tidak ada hal-hal yang akan menghalang atau hambatan atau hal-hal yang akan menghalang dijatuhkan ponis kafir itu kepada mereka. Karena mereka juga membedakan antara perbuatan kufur dengan pelakunya. Bisa jadi seorang melakukan perbuatan kufur tetapi dia tidak dihukumi sebagai kufur. Sebagai orang yang kafir karena ada di sana syarat yang harus diperhatikan dan juga hambatan-hambatan atau hal-hal yang menghalang dijatuhkan hukuman kafir tersebut pada mereka. Berbeda dengan selain dari ahli sunnah. Oleh karena itu, ahli sunnah orang-orang yang arhamun nas. Orang-orang yang sangat mencintai kebaikan. Orang-orang yang menebarkan kasih sayang. Orang-orang yang menebarkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Mereka tidak menggampang-gampangkan permasalahan takfir sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dengan menggampang-gampangkan permasalahan takfir sehingga begitu ada orang yang terjumus ke perbuatan dosa atau perbuatan kubur semena-mena atau dengan spontanitas mereka itu mengkafirkannya ahli sunnah bukanlah orang yang seperti itu bahkan beliau menukil perkataan Syekhul Islam yang perlu kita tanamkan yang perlu kita pahami kata Syekhul Islam tentang orang-orang menjelaskan tentang sifat ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Kata beliau, ahlul haq, ahlu sunnah, a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahli sunnah itu adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling berkasih sayang dengan manusia. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh orang atau sebagian di zaman sekarang ini, yaitu dengan memudah-mudahkan pasmalan takbir menggampang-gampangkan permasalahan takfir, ini adalah dari pemikiran-pemikiran orang-orang khawarij yang harus diingkari. Bahkan ahli sunnah senantiasa berjuang, senantiasa menjelaskan akan kebatilan dan kesesatan mereka, yaitu orang-orang yang terjerumus dalam pemikiran-pemikiran takfir disebabkan kebodohan dan kejahilan mereka. لذلك يقول العلماء من وقع في الشرك من هذه الامه لا يكفر الا بعد اقامه الحجه وقطع الشبهه كما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكما قال الله تعالى لانذركم به ومن بلغ اي من بلغته الحجه اما هذا التكفير العشوائي التكفير المضطرب التكفير الذي لا يقوم على منهج هذا ليس هو من الدين وليس هو من الهدى ثم التكفير الشرعي المنضبط الذي اشرنا اليه لا يقوم به عامه الناس بل ولا عامه طلاب العلم بل ولا عامه العلماء انما يقوم به القضاه الشرعيون الذين لهم القوه والقدره والتمكن من تنفيذ الاحكام فلا يترك الامر سبهللا ولا يترك الامر فوضويا كما هو حال هؤلاء التكفيريين والخوارج الذين طلعوا علينا وادعوا انهم دوله اسلاميه هنا وهناك وهنالك وهم مجتمعون باهداف وحقائق وخلفيات لا يعلم بها الا الله ومع ذلك نسال هؤلاء المنحرفين من الخوارج المارقين سؤالا واحدا هو نفسه السؤال الذي ساله الصحابي الجليل معاويه بن ابي سفيان لاهل المدينه النبويه لما جاءها وراى عندهم وبينهم شيئا من المعاصي والمخالفات قال اين علماؤكم وكررها ثلاث مرات في ثلاث مناسبات أين علماؤكم أين علماؤكم أين علماؤكم لأنه يستدل على الحق بالعلماء بأدلتهم وحججهم وبراهينهم فإذا لم يكن هنالك علماء كما هو حال هؤلاء الخوارج المنحرفين المتطرفين الارهابيين البعيدين عن الحق والهدى والدين فانهم ليس عندهم عالم واحد فضلا عن ان يكون عندهم علماء وهذه علامه واضحه جليه على انحرافهم وعلى بعدهم عن الدين وعلى مخالفتهم لكتاب رب العالمين وسنه سيد المرسلين عليه افضل الصلاه واتم التسليم Kemudian Kata Syekh Hafizahullah, para ulama kita menjelaskan bahwa seseorang yang terjerumus ke dalam perbuatan kufur atau perbuatan syirik tidak semena-mena dihukumi sebagai musyrik atau sebagai orang yang kafir kecuali bila kita telah jelaskan hujjah kepada dia dan kita bantah syubhatnya. Jadi harus ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab suatu kaum kecuali bila sampai hujah kepada mereka. Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah dan tidaklah kami mengazab ya suatu kaum kecuali apabila kami telah mengutus rasul kepada mereka. Dengan diutusnya rasul tegaklah hujah kepada mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liundzirakum bihi wa man balagh liunzirakum bihi aku memberikan peringatan bihi dengan Al-Qur'an man balak dan orang-orang yang sampai kepadanya al-balak yaitu hujjah maka ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini di dalam perkara takfir ponis kafir mereka selalu menggunakan kaidah dawabit yang jelas prinsip dan dasar dan syarat-syarat yang jelas kaidah yang jelas tidak perkara yang masbuhah atau perkara-perkara yang tidak jelas. Oleh karena itu, beliau menjelaskan ini perkara yang perlu kita perhatikan. Kata beliau, permasalahan takbir ponis kafir itu bukanlah tugas individu tertentu. Bukanlah tugas mayoritas manusia. Bahkan bukanlah tugas para penuntut ilmu. Bahkan juga bukanlah tugas para ulama secara keseluruhan. Tapi tugas orang-orang yang memiliki kedudukan seperti para qadi, para hakim, dia ditunjuk oleh penguasa, oleh orang-orang yang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan atau kekuatan atau hak untuk menjatuhkan ponis kafir itu. Kemudian kata beliau, jika halnya Seandainya semua manusia berhak untuk menjatuhkan ponis kafir kepada orang lain, bahkan para penuntut ilmu, maka tentu akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kerusakan. Akan terjadi fitnah. Sebagaimana dilakukan orang-orang khawarij. Ya. Sebagaimana dilakukan orang-orang khawarij di zaman sekarang ini. Yang mereka menamakan yaitu dengan istilah ISIS. Daulah al-Islamiyah. Fisham wal Iraq. Atau kita dengar dengan istilah ISIS. Yang pada hakikatnya adalah perbuatan orang-orang khawarij maka dalam kesempatan ini kata Syekh, ada satu pertanyaan yang selalu kita lontarkan kepada mereka. Sebagaimana juga dilontarkan oleh Abi Sufyan, Abi Naam, Abi Sufyan kepada Muawiyah. Nah, Muawiyah Abi Sufyan kepada penduduk Madinah. Tatkala beliau melihat sebagian kemungkaran yang mereka lakukan, apa kata beliau pada penduduk Madinah? aina hukum Mana para ulama kalian? Mana alim ulama di kalangan kalian? Beliau mengulang pertanyaan tersebut tiga kali dalam juga tiga kesempatan. Ditanya oleh beliau, aina hukum? Kenapa? Karena dengan ulama dengan ulama kita akan bisa mengenal kebenaran. Dengan ulama karena mereka yang akan menjadi pemandu kita untuk memahami al-haq. Oleh karena itu kata Syekh kita tanyakan kepada orang-orang irhabiyin para teroris, orang-orang khawarij, orang-orang yang mengikuti fikrah ISIS atau dikenal dengan daulah Islamiyah, kita tanyakan kepada mereka, "Aina ulama hukum Mana para ulama kalian?" Tunjukkan kepada kami satu di antara ulama kalian. Bukan ulama tapi satu dari alim di kalangan mereka. Kenyataannya, hakikatnya kata Syekh, tidak seorang pun di kalangan mereka ada seorang yang alim apalagi ulama apalagi ulama satu pun di kalangan mereka tidak ada orang yang alim yang bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam memahami agama hal ini menjelaskan kepada kita akan kesesatan mereka yang nyata akan jauhnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyisihi Al-Quran dan Sunnah dan juga manhajnya para salafuna as-salih. ونقولها بكل صراحة ولكل وبكل وضوح فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا بعض الناس من غير المسلمين بل ومن المسلمين أيضاً وللاسف الشديد كما هو الحال في بعض البلاد يجعلون كل ذي لحيه ارهابيا ويجعلون كل ذي لحيه تكفيريا او متطرفا وهذا ظلم لان الارهاب ليس بالصوره والشكل والارهاب انما هو بالافكار وما تكنه القلوب وما تثمره الافعال من تكفير او تدمير او تقتيل او تفجير اما من اطلق لحيته يريد ان يتسنن بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه مملوء بالمحبه للمسلمين ومحبه الخير للصالحين ليكون مواطنا فاعلا مؤثرا ايجابيا في مجتمعه وفي وطنه فنعم الفعل فعله ونعم العمل عمله ونعم الصنيع صنيعه فلا نقيس الناس باشكالهم وصورهم انما نقيسهم بافعالهم واعتقاداتهم ان حقا فحق وان باطلا فباطل ولنسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم ماذا تعتقد هذه القلوب هل تعتقد الحق والصدق والايمان على منهج اهل السنه ام تعتقد التطرف والارهاب والغلو والتكفير كما هو منهج هؤلاء الخوارج واعمالهم هل اعمالهم فيها صلاح واصلاح للامه والمجتمع والوطن والاسره والنفس والمجتمع ام انها تنظر نظرة سوداء ظالمة مظلمة لكل من ليس منها ولا معها هذا هو الحق وهذا هو الفرق ولا يجوز أن نخلط فنظلم هذه كلمة حق نقولها لكل من آتاه الله مسؤولية والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Kemudian Syekh Hafizullah melanjutkan kata beliau pada kesempatan ini kita katakan dengan dengan nyata dan dengan tegas bahwa boleh jadi sebagian manusia mengatakan mengatakan sesuatu baik di kalangan kaum muslimin atau orang-orang kufar mengatakan sesuatu yang dia melihat dari fenomena yang terjadi. Sehingga terkadang memponis orang-orang yang berjenggot misalnya, ya, atau mungkin para muslimah yang berhijab misalnya. Sehingga mereka memponis dan membuat kebohongan, memponis mereka bahwa mereka adalah di kalangan orang-orang irhabiyin, para teroris misalnya. Kata beliau, ini perlu kita perhatikan. Kata beliau, bukanlah irhab teroris ya dikaitkan dengan penampilan zahir. Dengan penampilan zahir dia berjenggot, berpakaian atau muslimah berhijab pakai cadar atau pakaian celana di atas mata kaki. Bukan itu yang menjadi standar. Akan tetapi kata beliau adalah pada hakikatnya yang menjadi standar di dalam hal ini adalah apa yang ada, keyakinan pemikiran yang ada di dalam benak pikirannya dan hatinya. Apa yang diyakininya? Apa yang disembunyikan dalam hatinya berupa pemikiran, pemahaman, dan akidah. Sehingga hal itu menimbulkan keyakinan tersebut menimbulkan reaksi dan aksi pemboman, pembunuhan, kerusakan. Itu yang seharusnya menjadi standar kita di dalam menilai, menghukumi perbuatan yang batil atau pemikiran yang sesat itu. Adapun orang-orang yang memiliki jenggot, berpakaian bercelana di atas mata kaki, berpakaian kemudian kaum muslimah berhijab, bercadar, lalu mereka melakukan kebaikan, menginginkan kebaikan bagi manusia, menginginkan kebaikan bagi negara, menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin yang mereka proaktif di dalam memberikan kebaikan untuk membangun negara ini. Maka tentu suatu yang zalim bila kita tentu itu adalah perbuatan yang mulia. Tentu itu adalah perbuatan yang mulia. Amalan yang agung yang harus kita berikan pujian terhadap perbuatan yang seperti itu. Jangan kita mengkiaskan kondisi atau mengukur, menilai kondisi seseorang dengan penampilan zahirnya. Karena yang menjadi standar dalam Islam adalah apa yang diyakini dalam hati dan juga apa yang muncul dalam perbuatan dan amalan mereka. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna Allah la yanzuru ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memperhatikan, tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Tapi yang diperhatikan oleh Allah adalah hati dan amalan kalian. Kita lihat bila akidah mereka, bila pemikiran mereka sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan akidah Al-Qur'an dan sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang mulia, orang yang menginginkan kebaikan. Tapi kalau kita melihat dan begitu juga amalan mereka, amalan yang sesuai dengan syariat Allah, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, amalan yang mendatangkan kebaikan, amalan yang membangun, proaktif dalam membangun kebaikan, dalam mengajak pada kebaikan, menjaga keutuhan negara ini, menjaga keamanan negara ini, menjaga stabilitas negara ini, membangun, terus ikut andil, memberikan memberikan sumbangsi, proaktif dalam memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, kepada negara, kepada masyarakat, menebarkan kebaikan, mendemarkan kedamaian, mendebarkan keamanan, maka mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang harus kita puji dan harus kita dukung untuk membangun negara ini. Adapun orang khawarij yang persepsi mereka selalu persepsi negatif terhadap negara, terhadap kaum muslimin yang menghukumi mereka dengan kekufuran, dengan bermacam ponis yang negatif tentu hal itu adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu kata beliau Syekh kepada orang-orang yang diberi amanah oleh Allah yang di tangan mereka ada kebijakan, yang di tangan mereka mas'uliyah tanggung jawab, hendaklah memperhatikan hal ini. Jangan sampai mereka salah kaprah dalam memponis menjatuhkan ponis kepada suatu kelompok atau kelompok yang lainnya hanya sekedar melihat penampilan zahirnya saja. Naam ayyuhal ikhwatu fillah. انه لارتباط عظيم بين نعمه الامن والامان ونعمه الايمان والهدى الى طاعه الرحمن الا نرى ان الله تبارك وتعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فجعل من منن الله التي يذكرهم بها وينبههم عليها نعمة الأمان لتكون دافعا لهم إلى عبادة الرحمن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه يعني في بيته ونفسه وبلده وولده من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها من اصبح منكم معافى في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها ما فائده ان يكون عندك المال وان تكون عندك الصحه ولكن لا يكون عندك الامان والاطمئنان في المجتمع الذي تعيش فيه لن تجد للمال حلاوه ولن تجد للطعام حلاوه ولن تجد للاسره الفه الا اذا وجد الامان الذي به يكون الايمان كما ذكر ربنا الرحمن لذلك امتن الله تعالى على عباده بقوله لهم اولم نمكن لهم حرما امنا الم نجعل لهم الحرم الذي هو بيت الله والذي فيه الكعبه المشرفه حرما امنا يدخلون اليه ويطمئنون به بينما الان نرى التكفيريين والمتطرفين حتى الحرم الامن يريدون ان يدخلوا اليه فسادهم وافسادهم تحت اسماء كاذبه ليست من الدين وليست من الايمان وليست من العلم وليست من الحق يقولون الجهاد نعم نحن نؤمن بالجهاد الجهاد ذروه سنام الاسلام لكن له شروطه وله واجباته وله اركانه ليس كل احد يقول انا اجاهد فهو مجاهد ليس كل دعوه تقام هنا وهناك وهنالك بانها دعوه جهاد تكون دعوه حقيقيه للجهاد الشرعي الجهاد الشرعي مبني على شروط وقواعد يبينها العلماء ويامر بها العلماء وتكون وراء الامراء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الامام جنه وكما قال عليه الصلاه والسلام اذا استنفرتم فانفروا يا اخواني ان نعمه الامان ونعمه الايمان نعمتان مترابطتان عظيمتان يجب ان نحمد الله تبارك وتعالى عليهما ليعظم مكانتهما ويزيد اثرهما فهو سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لازيدنكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وان يؤمننا في ابداننا وفي اوطاننا وفي انفسنا وفي احبابنا وفي كل ما هو ومن هو قريب علينا انه سميع مجيب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Hafizahullah melanjutkan dan mengakhiri pembahasan ini dengan suatu pembahasan yang sangat penting sekali yaitu kata beliau bahwa korelasi antara iman dengan aman al-amnu hubungan antara iman dengan aman atau nikmat aman merupakan hubungan atau korelasi yang sangat erat sekali tidak bisa dipisahkan. Bahwa keimanan merupakan sebab munculnya keamanan dan juga sebab untuk mendapatkan hidayah. Dan juga mari kita cermati dan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca juga dalam Al-Qur'an, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka falyabudu rabb hadzal bait beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Rabb Rabbul Bait yaitu Rabbul Ka'bah. Bukan pada Ka'bah, tapi Rabbul Ka'bah. Allah Rabbul Alamin. Itulah iman. Itulah aplikasi iman. Itu ibadah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Alladzi at'amahum min ju' yang memberikan makan, yang memberikan rezeki kepada mereka dalam kondisi mereka menghadapi kelaparan. Wa amanahum min khauf dan memberikan nikmat aman dalam kondisi ketakutan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh, nikmat aman ini merupakan nikmat yang sangat mulia. Bahkan dalam hadis yang dinukilkan oleh beliau, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badani, yajidu quta yaumi, nama hizal lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang berada di waktu pagi hari, bangun pagi, aminan fi sirbi, dia dalam kondisi aman di lingkungannya, di negaranya, tempat tinggalnya, ya. Kemudian dalam perjalanannya, mu'afan fi badani, sehat badannya, sehat fisiknya, yajidu qutam yaumi. Ada yang dia bisa atau dia mendapatkan sesuatu yang bisa dinikmati, dimakan bersama keluarganya. Pakaan nama hizat lahud dunya bihadafiriha. Orang yang seperti itu seolah-olah dunia ini telah diberikan kepadanya dengan segala isinya. Kata beliau, apa manfaat dari harta dan juga kesehatan bila kita tidak mendapatkan keamanan? Kita tidak akan merasakan nikmatnya harta. Kita tidak akan merasakan nikmatnya kesehatan bila tidak ada keamanan. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah kita semua berusaha untuk menjaga, untuk memelihara nikmat yang Allah curahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yaitu nikmat aman, nikmat stabilitas negara, aman, tidak ada huru-hara, tidak ada anarki, tidak ada konflik. Kita aman untuk beribadah, aman untuk berdakwah, aman untuk memberikan kebaikan, aman untuk menebarkan amar nahi mungkar. Ini nikmat yang luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia mengingatkan penduduk Mekah yang mereka tinggal di tanah haram, tanah suci. Awalam numakkin lahum haraman aminah. Bukankah kami telah memberikan kepada mereka tanah suci, tanah haram yang aman? Ini nikmat. Allah ingatkan mereka dengan nikmat aman tersebut. Kenapa? Karena ini nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu, kita melihat fenomena, kita melihat aksi yang terjadi di zaman sekarang ini yang dilakukan orang-orang takfiriyin, orang-orang khawarij yang atas namakan Islam, yang atas namakan jihad. Mereka melakukan aksi teror, teror di mana-mana. Pemboman, peledakan, bahkan juga tanah suci, haramin tidak aman dari maka dan propaganda mereka. Atas nama jihad, kata beliau, ini merupakan semua kebohongan belaka. Kebohongan atas nama Islam karena beliau menjelaskan bahwa jihad merupakan tiang agama, tonggak merupakan syiar Islam, tapi jihad ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Jihad yang diperintahkan oleh para ulama, jihad yang dipandu, yang dipimpin oleh imam penguasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jihad tersebut Pemimpin tersebut junnah sebagai tameng. Dijadikan sebagai imam. Yang ketiga sebagai tameng untuk membentengi negara, untuk membentengi kaum muslimin. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan, wa idastumfirtum fanfiru. Apabila akan diperintahkan untuk ikut pergi dalam medan perang, maka ikutlah. Pergilah, keluarlah. Siapa yang memerintahkan? Tiada yang kecuali penguasa atau imam. Oleh karena itu kata beliau, kembali beliau mengingatkan kita semua akan korelasi dan bagaimana hubungan antara iman dengan aman yaitu nikmat keamanan bahwa iman merupakan sebab yang akan mendatangkan keamanan dan keamanan merupakan buah manis dari keimanan tersebut maka hendaklah kita bersyukur mari kita syukuri nikmat yang mulia ini mari kita menjaga nikmat yang mulia ini karena dengan kesyukuran Allah akan menambah nikmat ini pada kita semua bangsa Indonesia harus bersyukur masih adanya nikmat aman di negara ini. Kita harus menjaga nikmat aman ini. Jangan kita rusak. Jangan kita melakukan hal-hal yang akan mendatangkan bermacam aksi-aksi teror atau perbuatan-perbuatan anarki atau perkara-perkara yang akan membawa kepada konflik yang berkepanjangan maka syukurlah nikmat ini dengan kita menjaga nikmat ini dan menjauhkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kaum muslimin dari seluruh pemikiran-pemikiran yang akan membawa kepada kerusakan dan akan munculnya bermacam aksi teror di negara ini. Allah menjelaskan kepada kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambah. Kalau tambah, kalau bangsa Indonesia bersyukur kita bersyukur semuanya akan nikmat yang mulia ini. Nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Allah akan tambah nikmat tersebut. Oleh karena itu, kita kata Syekh, nashkurullah, bersyukur kepada Allah manhamaduhu, yang memuji dan memuja Allah atas nikmat yang begitu banyak, nikmat aman di dalam negara kita. Nikmat di dalam aman dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Dan ini yang harus kita pahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita nikmat aman, nikmat stabilitas negara, nikmat kesatuan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semua kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan negara ini, negara kita Indonesia sebagai negara yang aman, sentosa dan juga aman dari negara yang aman sentosa dan juga amanah yang makmur dan masyarakat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengakhiri perkataannya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh. Qabla خليه يتقدم يتقدم هنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uh, para ikhwah dan akhwat sekalian, di sini hadir bersama kita salah satu dari utusan dari Majelis Ulama uh, Kepulauan Riau yaitu Al Ustaz Al Fadil Bakhtiar LC. Maka kita uh, sebagai perwakilan dari uh, eh, Majelis Ulama Kepri dan juga Batam, maka kita ingin mendengarkan kalimat uh, dari beliau da, untuk mengajak kita di dalam ilmu dan juga masalah-masalah hal lain yang dianggap penting. Oleh karena itu kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Bakhtiar fa'alihi fal yatafaddal.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 Muhammad Nur Ihsan sebagai mutarjim kita pada pagi hari ini. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Majelis Ulama Indonesia singkat saja sangat berterima kasih atas kehadiran Syekh pada pagi hari ini. Nurahibukum ya Syekhana. Nuhanniikum bi hudurikum fi ardi batam ardi kafri insyaallah ardu ardu dakwah insyaallah Kita terima kasih kepada Syekhana yang telah hadir memberikan pencerahan kepada kita. Saya sudah mendengarkan apa yang sudah yang disampaikan oleh Syekh kita. Maka paling tidak apa yang sudah disampaikan oleh Syekh kita itu sejalan sekali dengan apa yang menjadi tugas pokok daripada Majelis Ulama Indonesia. Seperti kita ketahui, ada dua tugas pokok daripada Majlis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah tugas ar-riayah. Yang kedua adalah tugas al-himayah. Tugas riayah tentu memberikan pembinaan kepada umat Islam. Berdakwah, memberikan pencerahan-pencerahan, fatwa-fatwa, kepastian hukum, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan tentunya Majelis Ulama Indonesia menjebatani antara umara dan ulama. Maka kajian kita, muhadarah syekh kita pada pagi hari ini sudah mencakup itu semua. Memberikan pencerahan kepada kita. Dan tugas yang kedua adalah tugas al-himayah. Majelis Ulama Indonesia punya kewajiban untuk membentengi dan menjaga akidah umat Islam membentengi dan menjaga akidah umat Islam dari kesesatan, bolal dan penyimpangan al-inhiraf. Kita ketahui sekarang ini menjadi musuh kita. Saya katakan menjadi musuh kita. Mari sama-sama kita bersatu. Dalam persaudaraan, dalam tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Musuh kita Syiah Meskipun di Batam ataupun di Kepri mereka tidak berani untuk tampil secara nyata, tapi mereka itu ada. Maka mari sama-sama kita hadapi mereka dengan persatuan, persaudaraan. Nata'amal fima tafakna wa natasama fima talafna. Mari sama-sama kita hadapi. Ini musuh kita. Kemudian dari penyimpangan, el-inhiraf. Syekh sudah menjelaskan dan ini juga menjadi tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana nikmat damai, nikmat persaudaraan, ini merupakan dua nikmat yang harus kita raih. Dan jangan sampai kita terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada. Terutama selain fitnah syiah juga fitnah khawarij. Maka mari sama-sama hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Syekh tadi sudah mencakup itu semua dan kami dari Masjid Ulama Indonesia berterima kasih kepada Syekh yang telah hadir. Mudah-mudahan Syekh bisa Eh, kembali ke Jakarta karena saya dengar informasinya besok juga akan menyampaikan muhadarah di Istiqlal ya. Saya juga dapat informasi dari kawan-kawan di Jakarta ada juga para di tauhid. Ini sama-sama tauhidnya, saling melengkapi aja. Saling melengkapi aja. Ada kajian tauhid, ada parade tauhid. Mari sama-sama kita saling melengkapi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعني فهمت المجمل طيب اولا طيب انا يمكن اترجم باختصار جزاكم الله خير Taib, uh, terima kasih kepada Al-Ustaz ya yang telah menyampaikan sambutannya. Di sini mungkin ana menyimpulkan dan menerjemahkan kepada Syekh ya. آه، في البداية طبعا يرحب بمجيئكم هذه يعني المنطقة ويعني يرحب ويشكركم على هذه الاستجابة نعم ثم بعد ذلك بعد يتكلم ويبين أنه بحكم أنه آه، ممثل للشؤون مكتب الشؤون الدينية الإندونيسي في هذه المنطقة يبين ان هناك امران مهمان آه، اللذان هما اهداب يعني الوزاره الشؤون الدينيه او مكتب الشؤون الدينيه في أندونيسيا اولا يقول الرعايه. رعايه رعايه المسلمين وتوجيههم وارشادهم والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم. ثم ثانيا يقول الحمايه يحمي المسلمين من الضلالات من الافكار الضاله من العقائد الفاسده نعم ثم كذلك يقول ان الشؤون الدينيه في الحقيقه جسر تصل بين الحكومه والمسلمين يعني هو الذي يريد التعاون بين الحكومه فهي الجسر التي تصل الذي يوصل الوسيله الذي يعني يصل بين المسلمين وحكومتهم في آه، مجال يعني شتى المجالات الدينية نعم بعد ذلك يقول يصرح ويوضح أن من أخطر ما يواجهه المسلمين في هذا العصر من الأعداء اثنان يعني طائفتان ضالتان منحرفتان الأولى الشيعة فقال يجب أن نتعاون جميعا في محاربة ومواجهة يعني مكرهم ومكائدهم وكذلك بأن نتوحد وأن نزرع دائما روح الأخوة بين المسلمين ثانيا فتنة الخوارق كما تفضلتم وهذا ملخص ما تفضل يعني فضيلته نعم يمكن عندكم تعليقات ونعم جزاه الله خيرا جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة التي ذكرتم فيها خطرا كبيرا وكبيرا جدا وهو خطر الشيعة الذي لم أتطرق إليه في كلمتي اليوم وكلمة الأمس إلا قليلا وأنا أضيف إلى كلام حضرة الأستاذ الفاضل نقطة مهمة جدا حتى يعيها الاخوه المسؤولون وحتى يدركوها وهي كلمه حق تنبع من قلب مخلص ان شاء الله يحب هذا البلد الاسلامي الكبير ويحب اهله وشعبه المسلمين الطيبين الذين اذا ذكرت المسلمين في العالم قلت الشعب الاندونيسي من اكثرهم نقاء قلب وسلامه فطره فاقول الخطر الشيعي ليس خطرا على العقيده فقط ولكنه خطر على الامه والمجتمع والدوله خطر اخلاقي وخطر سياسي وليتامل كل انسان اتاه الله موقع مسؤوليه ماذا جرى في بلاد العرب من كل بلد دخلها الشيعه وكيف انه لا يوجد فيها لا امان ولا امن ولا ايمان الحمد لله يرحمكم الله فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين خطر الشيعه خطر على الدين والدوله خطر على المواطن والمسؤول خطر على كل مسلم على ارض هذه البلاد المباركه ان شاء الله انها كلمه حق لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد طيب نعم في الحقيقه الوقت جدا يعني شهيه ومحدد ولكن لا بأس هذه مسألة مهمة جدا نعم ترجمته مهمة جدا اكن انا terjemahkan يا بهو كتب اليوم Nah, beliau terima kasih atas apa yang diutarakan oleh uh, Ustadz kita <clears throat> yang mewakili uh, eh, MUI Kepri. Beliau di sini ya kendati telah bicara tentang masalah bahaya uh, khawarij kemudian juga tentang Syiah tapi belum secara konsen membahas maka pada kesempatan kali ini kata beliau akan menjelaskan ya perkataan yang hak insya Allah, yang perkataan ini ungkapannya muncul dari hati yang yang insya Allah hati yang menginginkan kebaikan. Kata beliau bahwa begitu saya menyebut dan mengingat kaum muslimin fil alam di dunia ini kata beliau maka saya teringat pada masyarakat atau penduduk kaum muslimin sebagai penduduk negeri Indonesia ini yang terkenal dengan kesantunan mereka, kelembutan hati mereka, kesucian hati mereka dan akhlak yang mulia. Ini kata beliau, Ya, ini yang ada di dalam hati beliau yang diungkapkan pada kesempatan kali ini. Kemudian berkaitan dengan masalah bahaya dan ancaman Syiah. Beliau mengingatkan kita semua, ini perkara yang begitu besar, ancaman yang begitu besar. Bukan sekedar dalam akidah terhadap akidah. Bukan sekedar dalam permasalahan akhlak, tapi terhadap negara dan agama. Saya ulangi kata beliau bahwa bahaya ancaman Syiah ini ancaman yang begitu besar terhadap agama, akidah dan negara. Bukan permasalahan akhlak saya tapi masalah politik, agama, akhlak. Oleh karena itu kata beliau perhatikan negara-negara yang dikuasai atau yang dimenasi atau yang dimasuki oleh Syiah. Lihat apa yang terjadi di Suriah, sekarang di Yaman atau di Irak dan yang lain-lainnya. Perhatikan apa yang terjadi. Tiada lisan kecuali kerusakan. Kerusakan moral, kerusakan akhlak. Hilangnya yang namanya keamanan. Ya, kerusakan akidah, kerusakan agama. Oleh karena itu beliau menghimbau seluruh para eksekutif negara dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini untuk memperhatikan akan bahaya dan ancaman yang begitu besar yang akan dihadapi atau yang kita hadapi terhadap propaganda dan juga makar dari Syiah. Itu kesimpulan dari perkataan beliau. Taib, hal baqiya minal waqt? سبع دقائق نطرح بعض الأسئلة يا شيخنا نعم سبع دقائق <laughs> طيب طيب. آه يمكن سؤالين يا شيخ لأنه يتعلق بموضوعنا تفضل طيب طيب أنت ها طيب يعني إلى ثاني عشر وعشرة يمكن طيب Uh, soal awal, Bismillah Syekh, bagaimana para ulama dan pemimpin ahli sunnah dalam menyikapi berbagai fitnah yang terjadi di belahan dunia Islam? Yaqul, طيب يا شيخ. ما هو يعني موقف علماء وأمراء أهل السنة من ال يعني من الفتن التي يعني وقعت في انحاء العالم الاندونيسي او يعني ليس اندونيسيا العالم الاسلامي اقصد يعني نعم. ما هو موقفهم الموقف واضح وواضح جدا انهم لا يزالون ينكرون هذه الفتن التي تجري باسم الاسلام وتجري باسم المسلمين والاسلام والمسلمون بريئون من ذلك براءه الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في بعض امثال العرب بل لا اقول ينكرون فقط بل ينصحون ويوجهون ويكشفون ويامرون وينهون هذه وظيفه العالم الرباني ان لا يكون منه آه، فقط النقد السلبي بل لابد ان يكون منه البناء الايجابي حتى تكتمل الصوره لذلك يبدا الامر في هذا منذ وقت عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ناظر الخوارج الاولين وهم اجداد هؤلاء الاحفاد من الخوارج وان اختلفت الصوره وتنوع المظهر لكن الحقيقه واحده تزداد شيئا او تقل شيئا اقول لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنه رجع منهم الوف وركب منهم عقولهم الوف ايضا معاندين الحق ومعاندين هذا العالم الجليل والصحابي الكبير رضي الله عنه فقتلوا بيد المهاجرين والانصار كما ورد في الروايات مهمه العلماء البيان والتوضيح واظهار الحقيقه والانكار على المخالف ولا يزال علماؤنا يفعلون ذلك والحمد لله رب العالمين Taib. Kata beliau bahwa sikap ulama ahli sunnah dan para pemimpin kaum muslimin tentang fitnah yang terjadi bahwa pertama kata sangat jelas sekali sikap mereka. Mereka mengingkari bermacam aksi ya bermacam maka dan propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang menebarkan fitnah di kalangan khawarid dan yang lainnya ya dari apa yang kita kenal di negara kita ISIS atau dengan istilah Al-Arabia Daulah Al-Islamiyah menurut mereka di Syam wal Iraq bahwa para ulama kita bahwa pemimpin kaum muslimin mengingkari dan kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan dan juga aksi mereka. Kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan mereka. Kemudian sebagaimana sikap para ulama, tujuan mereka dan tugas mereka, mereka memberikan nasihat bukan sekadar hanya membantah, mengkritisi pemikiran ya pemikiran mereka, tapi mereka juga memberikan nasihat. Ya, maka memberikan e, menjelaskan akan bahaya atau melarang dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kemudian kata beliau sebagaimana yang dilakukan oleh para salafun salih Ibnu Abbas, bagaimana beliau berdiskusi dengan mereka ya sehingga beliau mengajak mereka untuk bertaubat, untuk kembali dari pemikiran yang seperti itu, untuk mengikuti yang hak sehingga kembali dari mereka ya alab ya lebih kurang dari 20 ribu dari mereka yang keluar dari pasukan Ali tersebut kembali kepada kebenaran yang disebabkan oleh munazarah atau uh, apa namanya itu diskusi antara Ibnu Abbas dengan mereka. Jadi jelas sekali sikap penguasa dan sikap ulama adalah menjelaskan hakikat permasalahan dengan sesungguhnya. Menjelaskan kepada umat kebatilan tersebut. Tidak menyembunyikan permakara tersebut. Menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada umat akan bahaya. Dan mengingkari perbuatan bahaya fitnah tersebut. Dan mengingkari ya hal yang terjadi di uh, dari aksi-aksi mereka. Naam. Taib. طيب هنا كذلك يا شيخنا لعله هو منبع كثير من الفتن يعني طيب وأنا أقرأ أولا السؤال حتى يسمعون قال سؤالهم bagaimana kita menyikapi pemerintah yang bukan Islam dan apakah mereka ini dikira sebagai ulil amri jazakumullah yaqul yani ma mawqifuna min al hakim al kafir نعم آه وهم يعني من من أمرائنا مثلا حاكم الكافر ما موقفنا منهم اولا من الذي هو مخول ان يقول هذا الحاكم كافر او غير كافر من العلماء وليس اي عالم بل العلماء الكبار والقضاه القادرون على تنزيل الحكم النوعي على الحكم العيني هذه اول نقطه واهم نقطه النقطه الثانيه ما الواجب والموقف نحو هذا الحاكم ايضا الحكم المتعلق بهذا الامر ايضا بيد العلماء لا بيد الجهلاء بيد, بيد الكبراء لا بيد الصغراء ينطلق هذا الحكم انطلاقا من عده جهات ومن عده طرق اولا ما يتعلق بالعقيده ثانيا ما يتعلق بالقوه والقدره ثالثا ما يتعلق بالسياسه واداره الامور اذا كان العلماء يدرسون هذه القضايا الثلاثه دراسه دقيقه وعميقه ثم اصدروا حكمهم ان هذا كافر حينئذ يكون الراي رايهم ويكون الحكم حكمهم أما الحكم العشوائي الفوضوي غير المنضبط الذي قد يصدر من بعض الشباب أو من بعض المشاهير ممن ليسوا علماء وليسوا فقهاء وليسوا قضاة يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلا يقال فيهم إلا ما قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم لو أننا متنا وعشنا ومتنا لا يكون لنا موقف من هذا الحاكم أو من ذاك الحاكم وليس لنا قدرة ولا علم ولا سلطة لن يحاسبنا الله على ما لا طاقة لنا به أما أن تجعل نفسك مكان العلماء وأنت لست كذلك فسيحاسبك الله على ذلك طيب كتب اليوم tentang sikap kita kepada penguasa yang kafir. Pertama beliau menanyakan siapa yang menjadi marja'iyah atau yang menjadi rujukan di dalam menjatuhkan ponis kafir itu. Kata beliau, ini adalah tugas para ulama. Bukan para juhala, kata beliau. Tugas para ulama yang menjatuhkan ponis kafir kepada seseorang tentang apa? Tentang kekufurannya. Dan juga perlu diperhatikan bagaimana hukum secara teori untuk kita hukum atau kita berikan kepada perkara yang waki, yang real. Jadi berbeda. Teori begini hukumnya, tapi untuk mengaplikasikan, ya, untuk menerapkan hukum tersebut, menjatuhkan hukum tersebut kepada individu, inilah perkara yang lain lagi. Bukan orang-orang yuhala, ya, para ulama yang menentukan hal itu. Ini yang pertama kata beliau. Kemudian yang wajib, kewajiban para ulama di dalam hal ini, di dalam menyikapi fitnah yang terjadi, atau juga kepada hakim yang terjerumus atau hakim yang kafir atau fenomena yang terjadi fenomena yang terjadi ada tiga kata beliau dari tiga sisi dari tiga dimensi ini harus diperhatikan dibahas dan dikaji yang pertama dari sisi akidah yang kedua dari sisi kuwa kemampuan yang ketiga dari sisi pendekatan politik jadi para ulama apabila telah membahas tentang akidah suatu kelompok misalnya suatu atau hakim atau hal lain berkaitan masalah akidah Kemudian kaum muslimin memiliki kemampuan, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan perbaikan, izalatil mungkar, mengingkari kemungkaran dan juga dari sisi politik telah dikaji oleh para ulama dan umara, kemudian mereka melakukan suatu fatwa atau pernyataan tentang hal itu dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi perkara yang terjadi, maka kata beliau, inilah hukum yang harus diikuti. Inilah hukum dan itulah yang menjadi rujukan di dalam kita mengambil sikap. Adapun orang yang juhala, para pemuda, ya, orang memiliki semangat atau orang sebagian toko-toko yang dia apa? ditokohkan. Ya. Orang-orang yang ditokohkan maka dan sementara mereka ada orang yang tidak paham terhadap permasalahan, maka ini adalah bukanlah marji' bukanlah rujukan di dalam hal yang seperti ini. Dan ini tentunya mungkin ya termasuk ke dalam firman Allah kul halu nabiyukum bil akhsayina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusuna sunnah. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling merugi amalannya alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya yang usaha, perilaku, sikap, perbuatan mereka sesat, menyimpang di kehidupan dunia ini, mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan Nah, jadi yang menjadi marji dalam hal ini adalah para ulama bukan semua manusia apalagi orang-orang yang juhala. Nah, demikian uh, Syekh al-Waqt taban yani uh, Syahih al-Waqt yani fil haqiqah hal baqiya syai ya ustaz? من الوقت انتهى ها؟ خلاص نعم هذا آخر ما تيسر inilah ya akhir dari perjumpaan kita dengan Syekh pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu kita. Wa nas'alullah azza wa jalla yuthabbitana al-haq wa nashkuru, thumma nashkuru fadilata syekhina ala ma taqaddama من هذه التوجيهات وكلمات فجزاه الله خيرا ووفقه وحفظه الله في حله وترحاله فنرجو أن نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس أو بمجلس آخر في معدة العلم وفي روضة من رياض الجنة هذا وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته